Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Terakhir kita ambil adalah mengenai ucapan Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah Naam. Ucapan Imam Abu Bakar rahimahullah mengatakan walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syibhun ta'ala musabbahu. Berkaitan masalah apa? Allah taala zat yang maha tunggal, tidak ada duanya sudah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan Syekh Shalal Fauzan. <clears throat> Qala Syekh Shalal Fauzan, habibullah taala sebelumnya Al-Qur'anul Karim secara globalnya di dalamnya berisi tiga perkara. Di dalamnya berisi tiga perkara. Tiga perkara ini apa saja, Esan? Kemarin tidak hadir antumnya. Ewa. Tiga perkara ini apa saja? Mengandung apa saja? Pertama tauhid, kedua apa? Enam perintah dan larangan, ketiga pengkabaran tentang eh, tentang rasul-rasul dan juga umat-umat terdahulu. Paham itu ya? Intinya dalam Al-Qur'an kandungannya kalau antum telusuri berputar pada tiga perkara tauhid, larangan dan perintah atau perintah dan larangan, kemudian masalah apa kisah-kisah para nabi terdahulu dan juga kaumnya. Paham soal ini? Mahfum antum? Eh, perhatikan baik-baik, perhatikan. Fahadi suratu khulnisat bil qismil awal. Surat ini <clears throat> Nah barakallahu fikum dimurnikan atau disucikan atau istilahnya disendirikan dengan pembagian pertama. Maksudnya bagaimana? wahwa al-ikhbaru 'anillahi jalla wa wahiyya fit tauhid. Surat Al-Ikhlas ini intinya pengkabaran tentang tauhidillah ya azza wajal, tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid terbagi menjadi tiga, apa saja? Tauhid yang inti yang mana? Rububiyah, uluhiyah, na barakallahu fikum. Allahu musta'an. Khair insyaallah. Nah, kita lihat berikutnya. Walidzalika sarat ta'dilu sulutsal Qur'an fil fadl. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang besar yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Bayangkan surat Al-Ikhlas saja sepertiga sepertiga Al-Qur'an. Nah, perbandingannya keutamaannya. Nah, Masya Allah. khulisat. Dikarenakan murni surat tersebut bitauhidillah azza wajal yaitu menyebutkan tentang tauhidillah azza wajal. Apa maksudnya ya? perhatikan tadi sudah kita lewati. Sepertiganya ini surat Al-Ikhlas tadi. Nah, keutamaannya. Hada wajhu tasmiyatiha bi surat al-ikhlas. Ini sisi penamanya dengan surat al-ikhlas. Wa fiha nafyun wa isbatun. Di dalam surat al-ikhlas ada peniadaan dan juga ada penetapan. Nafyun naqais alillah ya wa isbatul kamalati lahu. Perhatikan baik-baik. Meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Perhatikan ini. Qul huwallahu ahad yakni na barakallahu fikum hada isbatun, ada isbat penetapan. kul huwallahu ahad. Ya enggak? Katakanlah dialah Allah taala yang Maha Tunggal. Yang Maha Tunggal satu. Kemudian berikutnya Allahus Samad hada isbatun. Ini penetapan juga. Maksudnya Allah taala adalah tempat bergantung semua perkara. Semuanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar atau enggak? Naam, perhatikan baik-baik. dan lihat berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ingat-ingat kaidah yang kemarin kami sebutkan, jangan gagal faham. Di ayat ini disebutkan apa? Meniadakan sifat kurang bagi Allah Taala tapi bentuknya terperinci. Padahal kaidahnya apa? Kaidahnya seharusnya Nah, di dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala harus dirinci. Di dalam meniadakan sifat kekurangan harus global. Tapi di sini kenapa dirinci Ibnu Umar? Naam, karena bentuknya membantah. Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala punya anak, seperti orang Yahud mengatakan bahwasanya anak Allah siapa namanya? Samiri. Orang Yahud mengatakan bahwasanya anak Allah siapa? Siapa yang mereka katakan anak Allah? Siapa? Mau diulangi lagi. Orang-orang Yahud itu menuduh Allah taala punya anak yang mereka anggap anak Allah itu siapa? Antum sebutkan. Korun, Samiri. Haman. Siapa? Siapa antum? Uzair. Ingat-ingat Uzair. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Samiri lain lagi. Dan nah, lihat berikutnya. Orang-orang Nasara, siapa yang mereka anggap anak Allah? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat-ingat kaidah tadi ya, isbatun mufassal nafyun mujmal. Ingat-ingat ini. Isbatun mufassal nafyun mujmal. Kalau menetapkan harus dirinci, kalau meniadakan sifat yang kurang harus global. Dalilnya mana? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Sami' basir. Menetapkan enggak? Dirinci. Ketika meniadakan global, laisa kamitsli syai' tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Hada nafiyun fa anhu an-naqsa wa asbatalahul kamal Allah taala meniadakan darinya kekurangan dan menetapkan baginya kesempurnaan. Mahfuz soalnya ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala semuanya itu indah, semuanya itu sempurna dan sesuai dengan apa yang dinamai nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nama makhluk. Nama makhluk walaupun bagus namanya terkadang orangnya tidak bagus. Paham ya? Namanya misalkan saleh, Mahmud, namanya juga mungkin bagus, eh, Abdul Abdul Razak misalkan. Nah, barakallahu fikum atau eh, barakallahu fikum Abdul Qahar misalkan. Tapi nama saja kalau manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua namanya bagus dan indah dan cocok sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.